بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتابا panjatkan puji شكور kehadirat الله سبحانه وتعالى Pada malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini, kita berharap semoga Allah Jalla wa Ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, Pembahasan terakhir kita pada minggu kemarin adalah tentang ayat yang terakhir dari surat Al-Fatihah. Yaitu ayat yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita baru membahas sepotong yang pertama dari ayat tersebut yaitu firman Allah siratal ladzina an'amta alaihim yakni jalan orang-orang yang engkau beri nikmat saat itu kita telah jelaskan bahwasanya mayoritas ulama tafsir menjabarkan bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi nikmat adalah siapa? Ini pertanyaan ini. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan kaum solihin. Itu disebutkan di dalam Al-Quran surat apa ayat berapa? An-Nisa ayat berapa? Ayat 69. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk meniti jalan yang lurus. Allah tidak mencukupkan hanya dengan mengajarkan kepada kita jalan yang lurus tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian mengiringi nasihat itu dengan peringatan. Agar kita tidak menempuh jalan yang tidak lurus. Dan peringatan itu Allah sebutkan di dalam akhir ayat tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukanlah jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan kita dari dua jalan yang menyimpang. Golongan yang pertama adalah kaum yang dimurkai. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kaum yang sesat. Siapakah mereka? Siapakah orang-orang yang dimurkai? Dan siapa pula orang-orang yang sesat? Mayoritas ulama bahkan ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah ijma menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan golongan yang pertama yaitu orang-orang yang dimurkai adalah kaum Yahudi. Sedangkan golongan yang kedua, yaitu kaum yang sesat adalah orang-orang apa? Nasrani. Bahkan penafsiran itu muncul dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sudah menafsirkan itu Kanjeng Rasul SAW, maka kita hanya tinggal mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, Ibnu Taimiyah dan Al Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal maghduba alaihim al-yahud." Kata beliau, sesungguhnya orang-orang yang dimurkai adolina an-nasara dan orang-orang yang sesat mereka adalah orang apa? Nasrani. Timbul pertanyaan, apa karakter orang Yahudi sampai mereka itu dikatakan sebagai kaum yang dimurkai? Dan apa pula sifat orang Nasara sampai mereka itu dicap sebagai golongan yang apa? Nah, ini kita harus pelajari nih. Supaya kita nggak memiliki sifat itu. Tentunya banyak ya, karakter negatif yang dimiliki oleh kaum Nasrani dan kaum Yahudi itu banyak. Bukan hanya apa? Banyak. Itu cara orang Jawa Timur. Cara newong Banyumas apa? akeh banget ya. Cuman sekarang kita ingin mengetahui apa karakter yang paling menonjol yang dimiliki oleh orang Yahudi sehingga mereka itu dimurkai. Dan apa sifat yang menonjol dalam diri orang Nasara sampai mereka itu berhak untuk mendapatkan label golongan yang sesat. Orang Yahudi adalah merupakan sesosok kaum yang terkenal banyak ilmu tapi enggan untuk mengamalkannya. Akeh ilmune tapi apa? Moh mengamalkan. Itu karakternya orang apa? Yahudi. Makanya mereka berhak untuk apa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya orang Nasrani. Orang Nasrani ini tersohor banyak amal. Tapi amale orang nganggo il, ilmu. Ini kebalikan ya. Ini dua kutub yang saling bertolak belakang. Kalau orang Yahudi ilmu akeh, tapi orang agama apa? Ngamal kalau orang Nasrani amale akeh tapi orang anggo apa? Ilmu. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran berharga. Agar kita hati-hati dari dua sifat tercela tadi. Berilmu nggak beramal atau sifat yang kedua apa? Beramal nggak pakai apa? Ya. Kalau ada kaum muslimin yang punya ilmu tapi dia enggan mengamalkannya berarti dia mirip dengan orang apa? Sebaliknya, kalau misalnya ada di antara kaum muslimin sing ngamal ngamal ngamal ngamal ngamal buh dalile apa orang ngerti sing penting melu-melu tanggane Sing penting melu-melu kancane. Orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Maka mereka ini mirip dengan orang apa? Nasrani. Banyak nggak ini yang terjangkiti dengan dua penyakit ini? Banyak nggak? Bahkan mungkin kita masih terjangkiti penyakit ini nih. Kita ilmunya banyak, ngaji ngajinya rajin, tapi yang diamalkan cuma sedikit. Kebalikannya masih banyak di antara kita yang mengamalkan sesuatu orang ngerti karena dalilnya orang. Itulah kenyataannya. Makanya pertemuan hari ini dan pertemuan besok atau minggu depan kita akan mengkupas dua penyakit ini. Wah, Ustaz, apa hubungannya sama tafsir Ustaz? Kita tuh yang penting tuh tahu tafsirnya ini orang Yahudi, ini orang Nasrani. Sudah selesai Ustaz. Ngapain kita itu berpanjang lebar? Surat Al-Fatihah be pirang wulan rantong-tong. Suwe temen. Nek nong kono si nyong ngajine sewengi surat Al-Fatihah rampung. Apa sih tujuan kita belajar tafsir Pak Bapak Ibu-ibu sekalian Apa tujuannya? Hah? Supaya kita mengamalkan. Jadi tafsir itu apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Orang belajar tafsir, kemudian kehidupannya tidak berubah. Ilmu itu hanya sebatas wacana yang ada di kepala. Buat apa? Tujuan orang ngaji adalah untuk mengamalkan. Kalau dia itu cuma sekedar di, di kepala dia, cuma sekedar sebagai wawasan saja. Kemudian nggak tahu apa hubungannya dengan realita dalam kehidupan. Apa gunanya dia belajar ilmu agama? Terlebih lagi apa gunanya dia belajar ilmu tafsir? Maka yang akan kita kupas pada malam hari ini adalah penyakit yang pertama yaitu ilmu tanpa apa? Amal. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran maupun hadis Nabawi yang memberikan ancaman bagi orang-orang yang berilmu tanpa amal. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Di dalam surat as saf ayat 2 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun?" Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu mengucapkan yang tidak kalian praktekkan? Kayak ini banyak. Ngomongnya pinter. Tapi prakteknya nol besar. Kalau menasehati orang lain luar biasa. Tapi kehidupan dia sehari-hari mendustakan nasihat yang dia sampaikan. Alias dia tidak mempraktekkan apa yang dia nasihatkan kepada orang lain. Orang-orang yang seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala kabura maqtan Inna Allahi أن تقولوا ما hal tersebut sangatlah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau suatu ketika kita itu merasa resah. Tidak sedikit orang yang pintar berbicara, guru, atau orang yang biasa memberikan nasihat kepada orang lain tidak sedikit di antara mereka yang sebenarnya hatinya itu merasa resah dan tidak tenang. Apa pasalnya? Karena dia itu saat itu sedang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sembarang kemurkaan tapi sebuah kemurkaan yang besar. Kata Allah, kabura kemurkaan yang besar. Jadi Allah sangat benci dengan orang-orang yang berilmu namun dia tidak mengamalkan ilmunya. Senada dengan ayat ini silahkan buka surat Al-Baqarah ayat 44. Dan juga surat Hud ayat 88. Al-Baqarah 44 dan surat Hud ayat 88. Ini ayat yang dua ini senada dengan ayat 2 sampai 3 dari surat As-Saff. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga banyak yang mengingatkan kita agar kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan nilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan Al-Albani. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Marartu lailata usri bi" Pada malam Isra Isra itu peristiwa Isra Mi'raj ya, peristiwa apa? Isra Mi'raj. Pada malam Isra saya melewati atau diperlihatkan ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqarid min nar saya melewati sekelompok orang yang lidahnya sedang dipotong dengan gunting dari api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya dipotong. Sedangkan sariawan saja kita sudah apa? Sudah ngeresulo. Apalagi dipotong. Dan dipotong bukan hanya dengan gunting biasa, gunting yang terbuat dari api neraka. Kultuman Ha'ura, Begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pemandangan yang begitu mengerikan, dia bertanya kepada malaikat yang bersama beliau, yang memandu beliau. Qalu khutaba'u min ahli dunia. Orang-orang tersebut adalah para khatib. Para khatib. Para khatib di dunia. Dai. Ustaz. Kiai. Mubalik. Apa salahnya mereka? Masa mau balik kok malah apa? Malah dipotong lidahnya. Kata malaikat tersebut, kanu ya'murunan murunan nasa bil birri wa yansawna anfusahum wahum hum yatluna al-kitaba afala ya'qilun. Mereka itu memang khatib tapi mereka itu gemar untuk mengajak orang kepada kebaikan. Tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Alias tidak mempraktekan apa yang apa? Yang disampaikan. Wahum yatlun alkitab. Padahal mereka membaca alkitab. Afala yaqilun. Tidakkah mereka berpikir? Jadi jadi dai, jadi ustadz itu berat, Pak Bu ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan penak ya jadi kiai, wis gari mlebu warga tok. Sudah punya tiket masuk apa? Surga. Bahkan ada yang pernah cerita sama saya di suatu daerah ada seorang kiai yang katanya keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya si enak sudah dijamin masuk surga kalian itu masih capek ah. subhanallah berat jadi ustaz jadi kiai itu berat namun sayangnya tidak sedikit orang yang sadar tidak sedikit orang atau sedikit orang yang sadar. Termasuk guru-guru. Ini banyak bapak guru di sini. Ini bukan cuma kiai ya. Bukan cuma kiai. Bapak-bapak guru ini di sekolahan sukanya memberi nasihat kepada siswa kan? Ya enggak? Iya. Tapi lihat prakteknya. Lihat praktek kita. Dan orang-orang yang seperti itu adalah orang yang terancam dengan siksaan yang sudah kita sampaikan tadi. Siksaannya mengerikan. Di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhirat lisannya akan dipotong. Dengan gunting dari api. Setelah terputus dikembalikan lagi, dipotong lagi. Terputus dikembalikan lagi seperti semula, dipotong lagi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah Di dalam suatu masa yang satu hari lamanya sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Malaikat. Tapi anehnya masih banyak orang yang tidak peduli dengan pengamalan ilmu. Seorang ulama besar yang bernama Imam Az-Zahabi beliau pernah berkata wa ammal yaum adapun di masa ini di masa beliau fama baqiya min al-ulumil qalilati illa al-qalil fi unasin qalil adapun di masa ini ilmu yang tersisa dari ilmu yang sedikit itu hanya sedikit kita punya ilmu, ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu banyak apa sedikit? Sedikit. Maka dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian diberi ilmu itu cuma sedikit. Kata Imam Az-Zahabi, ilmu yang sedikit ini yang Allah berikan kepada kita, yang tersisa tinggal sedikit. Itu pun yang memiliki ilmu yang sedikit itu hanya orang yang jumlahnya nggak banyak. Ma aqalla man ya'malu minhum bidzalikal qalil. Lebih sedikit lagi orang yang mengamalkan ilmu yang sudah sangat sedikit tersebut. Berarti bisa dibayangkan sedikitnya itu berapa? Pertama ilmunya yang Allah berikan sedikit. Dengan mundurnya waktu, ilmu itu tambah apa? Sedikit. Ah, yang punya ilmu sedikit itu cuma apa? Sedikit. Nah, di antara sedikit orang yang punya ilmu itu, yang mengamalkan ilmu lebih sedikit lagi. Perkataan ini diucapkan oleh seorang ulama yang hidup pada abad keberapa? Az-Zahabi. Ahli sejarah fenomenal. Ah, orang ngerti. Tahunya siapa? Eh? Hidup pada abad ke-8 Hijriah. Abad ke berapa? 8. Sekarang kita hidup pada abad ke berapa? 15. Kalau Imam Zahabi hidup sampai ke zaman kita, entah apa yang akan diucapkan oleh Imam Zahabi. Maka Bapak bapak dan ibu Ibu sekalian yang kami hormati, pernahkah kita merenung di dalam kesendirian kita? Dari sekian banyak ilmu yang kita dapatkan di dalam majelis taklim, di dalam pengajian, berapa sih yang sudah kita praktekkan? Ataukah kita itu hanya sekedar menumpuk, menumpuk, menumpuk wawasan atau wacana di dalam otak kita? Saya suka melihat pengajian yang dihadiri oleh banyak orang. Apalagi di Purbalingga ini. Tapi di satu sisi terkadang kita perlu mengelus dada Ternyata dari sekian banyak orang yang hadir itu berapa persen di antara mereka yang mengamalkan ilmu yang didapatkan? Maka alangkah baiknya mulai detik ini kita coba setiap dapat ilmu sedikit amalkan. Entah itu yang kaitannya dengan akidah atau kaitannya dengan ibadah atau kaitannya dengan akhlak tentang akidah. Sudah lama ngaji, tapi masih percaya dengan mitos. Nek ora dipitoni, yengko ya nek anaknya lahir apa? Cilaka. Yo jaruku wong iki wis suwe le ngaji ya si percaya mi mitos. Begitu dapat nyewa ruko nyawa ruko nih ya. Kok ketepatan nomor rukonya itu 13. Wah, sial lagi. Padahal ya sering ngaji, masih percaya dengan khurafat. Apa gunanya belajar ilmu banyak kalau misalnya nggak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Akidah, ibadah, sudah belajar diajarkan sama ustadz cara sholatnya bagaimana, cara puasanya bagaimana, panggah baik. Sing penting nyong biyen sinau karya kaki neni nini kaya kia ya kaya kie Tak berubah. Ilmunya sudah dimiliki tapi nggak dipraktekkan. Akhlak sudah tahu bahwasannya Nabi itu melarang kita minum pakai tangan apa? Kiri. Masih banyak orang-orang yang rajin ngaji minumnya pakai tangan apa? Kiri. Banyak. Sampai-sampai kadang ditegur oleh cucunya sendiri. Bah, kok minumnya pakai tangan kiri? Ya kalau misalnya mbah yang low profil mungkin oh iya maturnun. Tapi kalau mbah yang apa? bayi ngerti apa? Akhlak. Sudah betapa banyak akhlak yang kita pelajari. Coba berapa yang sudah kita pelajari? Kepandaian. Itu bukan diukur dari banyaknya ilmu yang dimiliki. Bukan. Tapi kepandaian seseorang itu diukur berapa ilmu yang dia amalkan. Kata Al-Fudail Ibnu Iyad, "La yazalu al-'alimu jahilan bima 'alim hatta ya'mala bihi." Orang yang berilmu itu masih dianggap bodoh selama dia belum mengamalkan ilmunya. Wa idza 'amila bihi kana 'aliman Manakala seorang itu mengamalkan ilmunya saat itulah dia dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai orang yang berilmu. Jadi gak usah silau dengan gelar. KH, doktor, MA, LC, SAG. Gak usah silau dengan gelar-gelar tersebut. Lihat amalannya bagaimana. Lihat prakteknya bagaimana. Sekalipun dia itu profesor, doktor, MA, apalagi? Hah? Sekalipun dia itu memiliki seluruh gelar tersebut ditambah dengan kiai haji di depannya. Tapi nek solat, mangsane solat, ya orang mangkat nang masjid itu bukan orang pinter. Namun kebalikannya, gak punya gelar. Gak punya apa? Gelar. Mungkin di masyarakat dia dipandang sebelah mata. Karena status sosialnya yang rendah. Pekerjaannya yang remeh. Orang miskin. Tapi orangnya itu rajin sholat berjamaah di masjid. Rajin berinfak. Meskipun dia itu serba kekurangan. Inilah orang yang alim Inilah orang yang berilmu, bukan yang tadi. Itu barometer menentukan orang yang berilmu dari orang yang bodoh menurut seorang tabi'in atau seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Al-Fudail bin Iyad. Mukur ilmu itu bukan dengan banyaknya yang dimiliki. Kata Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu taala, laisal ilmu ma hufid. Ilmu itu bukan yang dihafal. Al ilmu ma nafa. Ilmu itu adalah yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang dipraktekkan, itu yang bermanfaat. Jadi orang menilai seorang alim itu adalah bukan mesti sekian ratus hadis yang dia hafal. Dia sudah hafid Quran, Sekian buku dia pernah baca, bukan itu. Tapi menurut Imam Ash-Shafi'i ilmu yang hakiki adalah ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu ilmu yang dipraktekkan oleh orang yang memilikinya. Kita pernah menukil ya pada dulu sudah berapa bulan perkataannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kana ar-rajulu minna idza ta'allama 'ashra ayatin kami para sahabat Nabi, kata Ibnu Mas'ud, kalau sudah belajar 10 ayat dalam Al-Qur'an, lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna. Kami itu nggak akan meninggalkan, nggak akan pindah ke 10 ayat berikutnya sampai kami itu paham maknanya dan mengamalkannya. Berapa ayat? 10 ayat. Bertahap belajarnya 10 ayat, paham, diamalkan. Nggak akan pindah kecuali setelah apa? Diamalkan. Baru tambah lagi 10 ayat. 10 ayat, tahu maknanya, diamalkan, pindah lagi. Itu prakteknya siapa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita? Saya dan jenengan lebih tahu bagaimana kondisi kita masing itu adalah keberuntungan yang bersifat uhrawi. Jadi kalau orang mengamalkan ilmu, dia akan untung dunia dan apa? Akhirat. Kalau di akhirat untungnya, dia akan mendapatkan ridho dari Allah dan dia akan selamat dari siksa neraka. Itu keuntungan apa? Ukhrawi. Keuntungan duniawi. Apa keuntungannya orang yang mengamalkan ilmu? banyak. Di antara keuntungannya adalah ilmu tersebut akan awet. Di mana? Di kepala kita. Nah, ini sering orang bertanya ini, Ustaz. Sinau siki urung ngasih umah nembe metu sekang masjid ilmu wis apa? Semabur. Itu gimana caranya Ustaz? apa nyong nyong ujarku ora bodoh-bodoh banget loh saya loh. Biar ya ujarku rapatku ya pitu wolu itu kan masih mending gitu lah. Kenapa kok ilmu ini cepat sekali hilang? Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Hatafal ilmu bil amal." Ilmu itu akan menyeru, memanggil amal Ilmu itu memanggil amal untuk ikut di belakang dia. Ya, orang sudah punya ilmu, ilmunya itu akan nyeluk nyeluk eh, ke amal-amalnya neng-neng melu gitu. Maksudnya setelah punya ilmu dia apa? Diamalkan. Kata beliau, fa in ajabahu wa illar tahal. Kalau seandainya amal itu manut, dipanggil sama ilmu, maka ilmu itu akan awet, akan melekat di kepala kita. Wa illar tahal kalau misalnya ilmu amal-amal tadi enggan, mohlah sekarang berlaku dewek. Enggan nih, maka ilmu tersebut akan musnah, akan cepat pergi. Realita kehidupan sehari-hari itu membuktikan kebenaran perkataan Ali bin Abi Thalib tadi. Kalau kita ingin ngapal doa sesudah makan, Dikir pagi sore, doa untuk pergi ke masjid. Kalau kita mau duduk serius ngapal, itu paling nggak butuh waktu sehari. Ya, pergi ke masjid, kemudian doa, zikir eh, pagi sore, doa sudah makan. Itu sebenarnya nggak butuh waktu yang panjang, asal kita serius kita hafal. Banyak orang bisa ngapal, tapi yang jadi pertanyaan, berapa lama apalah itu tahan di mana? kepala. Dan banyak orang yang mengeluh ujar kula wis apal do ngabar ma'am sing bener sing hadisnya soheh. Ujarku ya wis apal doa pergi ke masjid. Tapi kok kur sedina wis apa? Leng apal sedina mut. Nembe sedina wis apa? Hilang maning. Kenapa? Jawabannya mudah. Kalau kita ingin ilmu tersebut nempel kayak perangko, Caranya mudah apa? Praktekkan. Jadi kalau misalnya kita ingin doa sesudah makan nggak cepat hilang, habis setiap makan itu ya donga. Aja kur, oh. Apa? Antop tok. Ah, yang penting alhamdulillah. Loh kan ikan anak Jawa nih, alhamdulillah apa? Doa pergi ke masjid. Lah dawa banget Ustaz. Ya Anda mengatakan panjang. Anda mengatakan susah. Padahal setiap hari jenengan itu pergi ke masjid. Jenengan pergi ke masjid itu apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Hah? Malah ada pergi ke masjid korok Memajid kok karo udut. Ya Allah ya Rabbi. Nek ora karo singsot. Nah. <laughs> Kayak orang mau ke kali saja. Pergi ke masjid sampai apa? Double singsot. Ada doanya. Allahumma ja'al fi qalbi apa? Nura. Wa fi lisani nura. Wa fi sam'i nura. Wa fi basari نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا واجعل في نفسي نورا واجعلني نورا واجعل لي نورا Sikawamani masih ada lagi makanya beruntunglah orang-orang yang rumahnya jauh dari mana waktunya cukup nggak baca apa dong Omae kur selangkah ngarepe bisa apa? musola ya janggeleng disit dengar apa apa, burung <laughs> rampung lendonga itu kalau orang yang mengamalkan apa doa kalau orang yang nggak peduli lah dongan dongan ngapa cepat lupa karena nggak dipraktekkan sama dengan zikir pagi dan sore zikir pagi dan sore itu manfaatnya luar biasa di zaman ini banyak orang yang kesurupan di sekolah, di tempat kerja, di pabrik, di toko. Banyak orang kesurupan, salah satunya adalah karena dia itu tidak memakai perisai ketika dia itu keluar dari rumahnya. Apa tamengnya? Tamengnya ya zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore, zikir pagi adalah zikir yang dibaca. Waktunya adalah ba'da, ba'da subuh atau mulai dengan masuknya fajar sampai apa? Sampai terbitnya matahari. Itu waktu membaca zikir pagi. Kalau zikir sore itu dibaca dengan masuknya waktu asar sampai terbenamnya apa? Matahari. Apa saja banyak zikirnya. Ada kulhu tiga kali, falak tiga kali, nas tiga kali, Subhanallah wa bihamdih seratus kali. La ilaha illallah wahdahu la lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal sekali. Kalau bisa ditambah sepuluh kali lebih bagus. Kalau seratus kali lebih bagus lagi. Ada lagi a'udzu bi tammati min syarri ma khalaq tiga kali. Tambah lagi bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tiga kali. Tambah lagi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasulah. Tiga kali. Eh teman saya. Ya waktu entong gue zikir tok. La hawla wa la quwata illa billah. nonton film India telung jam ora kerasa waktu naik entong itu zikir tadi itu kalau dikumpulkan itu nggak nyampe setengah jam bacanya nggak nyampe apa setengah jam itu pun fleksibel kita nggak harus duduk di musola atau di masjid. Sambil berjalan kita boleh, sambil nyapu kita boleh, sambil nyirami kita boleh. Kalau matun ya orang apa lah. Yang penting apa? Zikir. Gak masalah. Tapi karena kita tidak mengamalkan ilmu. Ya. Ini penyakit yang pertama. Dan semoga kita terhindar dari penyakit ini. Yaitu penyakitnya orang-orang Yahudi. Yang punya ilmu dan tidak mengamalkannya. Maka coba mulai detik ini. Kita ingat-ingat apa ya ilmu sing sudah saya miliki. Jadi kita itu berusaha setiap nafas yang kita hembuskan di dalam 24 jam ini kita pikir sambil berjalan. Kita berjalan ini ke masjid. Oh iya, saya sudah punya ilmu kalau jalan ke masjid itu adalah ada doanya, praktek. Begitu akan masuk ke masjid. Oh iya, saya sudah belajar kalau ngelepas sandal itu dimulai dari apa? Hah? Kiri dulu Kemudian masuk masjid mulai pakai apa? Kanan dulu. Masuk pintu masjid ada doanya, baca doa. Sampai ke masjid, oh iya ada ilmunya. Kalau masuk ke masjid itu harus sholat apa? Tahiyatul masjid. Setelah selesai tahiyatul masjid, azan. Azan dikumandangkan, oh iya. Kalau sudah mendengar azan kita itu diperintahkan untuk apa? Menirukan. Selesai azan ada doanya antara azan dan komat kata Nabi SAW disunahkan untuk banyak untuk melakukan sholat qobliyah. Setelah sholat qobliyah masih ada sisa waktu kita gunakan untuk amal Berdoa. Kemudian takfiratul ihram. Terusnya. Jadi sebenarnya setiap detik itu ada ilmunya. Ketika akan makan. Ketika apa? Akan makan. Sebelum makan baca apa? Ketika makan mulai dari mana, dari pinggir apa dari tengah, itu semua ada aturannya. Ya. Jadi kalau ada nasi itu kita mulainya dari mana? Langsung to the point ke tengah atau lewat pinggir-pinggirnya itu ada aturannya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis makan apa yang kita kerjakan, bergaul suami istri, apa yang perlu kita lakukan begitu pertama kali masuk rumah, apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau punya anak, bagaimana banyak itu semuanya itu ada ilmunya. Tapi yang jadi pertanyaan, sudahkah kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan? Pakai banget ya Ustaz. Kalau kita cicil akan terasa ringan. Jadi misalnya sekarang nih, sudah punya ilmu apa tadi oh iya aku wis ngerti ana donga mlaku memecit ah itu coba praktekkan sudah bisa nanti lanjutkan dengan ilmu-ilmu yang berikutnya ada pertanyaan silakan apa yang kita lakukan seandainya orang tua kita itu sering menasihati kebaikan tapi dia tidak melakukannya jawabannya taati nasihat tersebut taati nasihat tersebut. Jadi jangan ngomong ramane ngongkon-ngongkon salat mangsane adan malah nonton TV. Ya nyong yang moh melu salat nah kayak gue. Salah. Nah, jadi kalau ada orang menasehati kita, kok dia tidak mengamalkan, terima nasihatnya. Asal nasihatnya apa? Bagus. Jadi kalau orang tua kita memerintahkan kita kebaikan, dan itu baik, ada tuntunannya, praktekkan. Sudah praktekan. Setelah kita praktekan, kita balik nasihati orang tua kita. Ya. Kita balik apa? Nasihati orang tua kita setelah kita mempraktekkan nasihat dia. Ya beda nasihati orang tua itu bahasanya apa? Harus santun. Ya, beda antara kita negur anak TK sama kita bicara dengan apa? Orang tua. Orang tua bagaimanapun juga minim ilmunya, tetap dia itu merasa lebih banyak makan asam Jarang. Nah, ada, ada tata caranya kita menasehati orang tua. Nah, tidak bersifat doktrin, tidak bersifat menyuruh, tidak bersifat menghakimi atau memfonis. Banyak aturannya. Jadi ketika kita menegur orang tua pun kita juga harus menegur dengan cara yang elegan, dengan cara yang santun dan sopan supaya bisa diterima. Wallahu ta'ala a'la wa'alam atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Atas segala kurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.